Halo Pak Simon. Halo. Ya silakan Pak. Ya begini, ya sebenarnya gampang saja. Kalau nggak mau ada demo, ya jangan bikin masalah maksudnya gitu ya. Kalau jangan ada demo, jangan bikin masalah. Jadi coba aja deh kalau misalnya gajinya upah minimumnya sekian. Sekarang kita balik lagi bertanya kepada bos-bosnya di, di pabrik. Buat dia aja cukup nggak uang situ? Ya kan gampang aja buat seorangnya lagi buat dia aja cukup nggak uang gitu ya kalau memang bisa cincin cukup ya ya oke tapi kalau kayaknya itu ya harus di, disesuaikan supaya terasa semua lancar gitu ya terima kasih halo Pak Sony halo silakan Pak ya sore saya cuma mau berkomentar ya ini buat si malakama yang terus-terusan nggak pernah bisa tuntas karena dari government nggak pernah apa nggak pernah tegas baliknya dari para guru tahunya hanya nuntut. Nah pertanyaannya cuma satu, mau nuntut seberapa uh, eh, upah yang mereka harapkan oke-oke aja gitu. tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan produktivitinya produktiviti Indonesia makin hari makin turun makin turun bahkan berita terakhir sudah di bawah Bangladesh itu keterlaluan siapa yang mau ngurusin tuh nah sekarang pengusaha harus bayar eh, seberapa besar yang mereka minta tetapi mereka nggak pernah berpikiran bagaimana berkontribusi yang lebih besar lagi buat perusahaan nah, spiritnya kan kalau mereka berbuat sesuatu yang besar mereka juga akan mendapatkan sesuatu yang besar kan nah, masalahnya sekarang sedikit-sedikit dipolitisir sedikit-sedikit dipolitisir kapan majunya bangsa kita nih pak oke itu aja sendiri